الله إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Di pagi hari yang walhamdulillah Allah turunkan hujan Dan kita berharap kepadanya semoga Apa yang Allah berikan ini merupakan ghaiz Yakni hujan yang membawa manfaat Allah masih memudahkan kita untuk bisa bertemu di majalisul ilmi Yang mudah-mudahan dengan duduknya kita di sini senantiasa diberikan keikhlasan niat dan kebersihan hati sehingga mudah-mudahan Allah jadikan hati-hati kita sebagai wadah ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amalan soleh yang ikhlas yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan pertemuan ahad kedua yang seharusnya merupakan jadwal beliau Al-Ustaz Ridwanul Bari. Dikarenakan beliau ada kegiatan di luar, maka kita mengisi kekosongan yang ada, memanfaatkan waktu yang ada untuk meneruskan apa yang menjadi pembahasan kita dalam risalah Ad-Dima <clears throat> fi risalatid dima at-tabi'iyah linisa. Permasalahan seputar darah yang biasa keluar dari kaum wanita. Maka di pagi hari ini kita masuk pada bab berikutnya. Bab tentang ahkamil hayat Bab yang keempat. Al-faslur rabi' ahkamil hayat tentang hukum-hukum wanita yang terkena haid. Maka diterangkan walil haidi ahkamun katsiratun wanita yang haid terkena padanya hukum-hukum yang banyak. Tazidu alal ishrin yang lebih dari 20 perkara. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini nazkuru minha ma narahu katsiral hajah. Kami di sini hanya akan menyebutkan beberapa saja yang kami pandang banyak kebutuhan dalam bab itu. Maka beliau al-allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam risalah ini beliau hanya akan menyebutkan beberapa perkara yang terkait dengan wanita haid. Tidak seluruh hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid yang beliau katakan lebih dari 20 hukum. Kurang lebih beliau hanya menyebutkan 10 permasalahan saja. Al-awwalu yang pertama mengenai as-salatu, mengenai salat terkait hukum sholat atas wanita yang sedang haid. Maka beliau menyatakan wa yuhramu 'alal haidhi. Maka diharamkan atas wanita haid as shalatu untuk melakukan salat. Farduha wa nafluha. Apakah itu salat fardu ataukah salat nafilah, salat sunnah? semuanya haram atas wanita haid mutlakon. Baik yang baru haid atau yang sudah sering atau yang sudah hampir menopause. Haram untuk melakukan sholat dalam keadaan dia sedang haid. Wala minha, maka tidaklah sholat dilakukan oleh wanita yang haid. Wa kadzalika dan demikian pula la tajibu 'alaiha sholatu tidaklah wajib atasnya untuk melakukan sholat illa antudrika min waktiha kecuali kalau wanita tersebut mendapatkan waktu daripada sholat tersebut rok adin wahidah sekedar Sekadar yaitu kurang lebih ukuran melakukan satu rokaat sempurna. Fatajibu alaiha salatu hina idin. Maka wajib atas wanita tersebut untuk melakukan sholat ketika itu. Sawaun adrokat dzalika min awalil waktu amin akhirihi. Sama saja dia mendapatkannya di awal waktu ataupun di akhirnya adalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah di sini menerangkan bahwasanya wanita yang haid tidak terkena kewajiban sholat kecuali kalau dia sempat mendapatkan waktu tatkala ketika suci dia mendapatkan waktu sholat kemudian dia haid maka wajib atasnya melakukan sholat tadi ketika suci nantinya. Karena tidak sah kalau dilakukan ketika haid. Sebagaimana beliau akan mencontohkan dalam contohnya. Imro'atun hadot misalu zalika min awalihi. Sebagai misal, wanita tersebut mendapatkan waktu sholat di awal waktunya. Imro'atun hadot ba'da ghurubi syamsi seorang wanita mengalami haid setelah terbenam matahari bimikdar atin, yaitu seukuran kira-kira kalau dia melakukan satu rokaat sempurna pas Tarulah maghrib jam sekarang setengah enam misalnya setengah enam terus dia jam enam kurang seperempat atau jam enam kurang dua puluh tiba-tiba haid. Ternyata belum sholat. Belum sholat. Ini demikian. Ini di awal waktunya. Fayajibu alaiha idha tahurat. Maka wajib atasnya apabila dia telah suci. Untuk kodo as-sholatil maghrib. Mengkodo sholat maghrib yang dia belum lakukan ketika sucinya. Kenapa demikian? Kata beliau li'annaha adrokat min waktiha. Dikarenakan dia telah mendapatkan yaitu waktu sholat maghrib qadra rok'atin yaitu sekitar satu rok atau sekadar satu rokat qabla antahidho sebelum dia haid. Walaupun sekedar satu rokaat Kenapa? Karena keumuman hadis Abi Hurairah man adroka rokatan fakot adrokas sholah. Barang siapa yang mendapatkan kadar satu rokaat, maka dia telah dianggap mendapatkan satu sholat. Artinya demikian. Di sini ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Seorang wanita yang mendapatkan waktu sekarang di awal waktu. Cukup kira-kira untuk melakukan satu rokaat. Belum sempat sholat. Tiba-tiba haid. Berwudu ke kamar mandi. Tiba-tiba loh didapatkan tes. Keluar darah haid. tadi haid sudah. Sementara belum sholat tadi ketika masih suci. Maka Kata Syekh di sini, beliau memilih pendapat dan menguatkan pendapat yang dia wajib mengkodoknya ketika sudah suci. Misalnya dzalika fi min akhirihi, Contoh wanita yang mendapatkan akhir waktu. Kalau tadi awal waktu, jelas ya. Imra'atun tahurat minal haid. Seorang wanita telah suci dari haid. Jafaf telah kering. Telah kering, nggak ada lagi darah yang keluar. Maka qabla tulu'i syamsi, sebelum terbenam, eh, sebelum terbit matahari. Sebelum terbit mata matahari. Bimikdari rokaatin, yaitu sekitar satu rokaat. Sempurna dia waktunya. Fayajibu 'alaiha idza tatahharat, maka wajib atasnya kalau sudah mandi untuk bersuci qada'u salatil fajri, untuk melakukan qada' salat subuh, salat fajar. Kenapa li'annaha adrakat min waktiha? Dikarenakan beliau atau orang tadi wanita tadi mendapatkan sebagian dari waktu subuh juz'an yattasi'u li raka'ah yaitu sebagian waktu yang cukup untuk melakukan satu rakaat rakaat contoh sekarang subuh jam 4 sebagai misal maka ternyata jam 4 lewat misalnya subuh jam 4 terbit matahari taruhlah jam 6 kurang seperempat terbit matahari nah, syuruknya itu jam 6 kurang seper, seperempat. Taruhlah demikian. Maka jam setengah 6 atau jam 6 kurang 20 menit dia suci. Kira-kira kalau 5 menit melakukan satu rokat cukup enggak? Cukup. Namun dia belum mandi. Akhirnya mungkin godok air dulu. Nah, belum mandi. Godok air dulu tiba-tiba selesai mandi jam 6 seperempat. Sudah masuk waktu, sudah keluar waktu subuh. Maka wajib bagi dia melakukan sholat subuh. Kenapa? Karena ketika sucinya dia dari haid masih dalam waktu su subuh. Nah, di sini barokallahu fikum. Maka ini yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. barokallahu fikum. Ini Jelas kalau seorang wanita yang haid dia itu mendapatkan waktu ketika sucinya sebelum netes darah haidnya ini sebelum keluar di awal waktu dan cukup baginya melakukan satu rokat ketika suci dia mengko mengkodo. Nah, mengkodok. Adapun kalau sucinya di akhir waktu belum sempat melakukannya kapan dia mandi maka wajib melakukan sholat tersebut kalau ada pertanyaan dicontohkan Syekh di sini bahwasanya di sini orang tersebut berarti kalau sudah habis waktu subuh dia sholat di waktu terlarang karena Rasulullah mengatakan melarang bahwasanya anusoliyah ba'dal fajri hatta tatlu asyamsu untuk kita melakukan sholat setelah sholat fajar sampai dengan terbit mata matahari. Loh ini dilakukan setelah terbit sebelum terbit matahari. Nah, ini demikian. Atau setelah terbitnya mungkin demikian. Kapan melakukannya? Ya setelah dia mandi. Kenapa jawabannya? Karena dia itu bentuknya kodohan. Sebagaimana hadis man nama au nasiya anis sholah fasolatuha hina zakaroha. Barang siapa yang tertidur atau lupa belum melakukan sholat, maka dia melakukan sholat ketika dia ingat. Diterangkan para ulama ini termasuk istisna, pengecualian dalam bab ini. Kenapa? Karena hina zakaroha. Ketika dia ingat, teringatnya sekarang. Oh ya sudah langsung. Termasuk tadi, lah inilah yang disebut zawatil a'zar. Orang-orang yang memiliki udur yang dibolehkan oleh syariat. Nah, barakallahu fikum. Jadi demikian ya. Dia melakukan sholat setelah keluar waktu. Kalaulah seandainya bukan karena uzur tersebut, niscaya sholatnya tidak sah. Tidak sah, karena di luar waktu. Namun karena uzur yang tadi. Dilanjutkan. Qala amma idza adrakatil haidu minal waqti juz'an la yattasi'u rok'atan kamilah kata beliau itu keadaan pertama keadaan kedua adapun apabila seorang wanita yang haid tersebut dia mendapatkan waktu waktu sholat sebagian namun tidak cukup untuk melakukan satu rokaat sempurna masuk waktu maghrib Adhan belum lagi selesai tes ya sudah Berarti wajib sholat maghrib? Jawabannya tidak. Jawabannya di? tidak. Nah, jawabannya tidak. Atau dia itu sholat di akhirnya sudah baru tek syuruk sudah masuk syuruk kelihatan matahari sudah oh, nampak demikian maka tiba-tiba suci maka tidak wajib untuk melakukan sholat fajar. Nah, maka di sini Amma idza atraqatil itu minal waqti juz'an la yattasi'u li kamilah. Misal contohnya antahidha fil misalil awal pada ghurubin bilahdhatin yaitu orang tersebut seperti contoh dalam contoh yang pertama dia suci atau haidnya turun setelah huruf syams namun sesaat mungkin adanya tadi tepat waktu kita katakan adanya tepat waktu Allahu akbar Allahu akbar Asyadu an la ilaha illallah terusnya misalnya gitu baru berapa saat yang kira-kira tidak cukup untuk satu roka rokaat maka ini tidak wajib atau sebaliknya fil misalisani contoh yang kedua qabla tulu'i syamsi bilahza, sebelum terbit matahari namun sesaat. Mungkin setengah menit, nggak cukup bagi dia untuk melakukan satu rokaat Terbayang ya, insyaallah. Maka yang demikian kata beliau fa inna sholata la tajibu 'alaiha. Maka salat tidaklah wajib atasnya. Likoli Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis yang kita bacakan tadi. Man adroka rokatan minas solati fakod adroka solah muttafaqun alaih. Barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sebuah solat, maka dia dianggap dan dihukumi telah mendapatkan solat tersebut. Ini koidah yang umum. Solat berjamaah, demikian. Dipahami ya tentang haid ya. Sekarang keluar dari haid. Seorang solat berjamaah dia mendapatkan satu rokaat maka telah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Nah, seorang sempat takbir dia musafir yang haknya dia boleh kosor sholat. Mendapatkan satu rokaat bersama imam kemudian batal. Kemudian batal belum selesai imam mau salam, imam baru rokat terakhir dia masuk karena masbuk dan kemudian dia batal. Batal ya. Maka dia belum selesai sholat si orang ini. Kan mengikuti sholatnya imam. Dia batal. Kemudian dia mau melakukan sholat yang tadi belum sempurna. Sholatnya dua rokaat apa empat rokaat kalau zuhur. Maka empat rokaat. Kenapa? Karena dia mengulangi sholat yang tadinya sudah dihukum baik dia sholat bersama imam. Nah, di sini. Jadi demikian. Namun seandainya dia tidak mendapatkan satu rokaat, nah, bersama imam, datang imam sudah salam. Allahu Akbar maka boleh bagi dia sholat dua rokaat. Nah, ini demikian. Karena dia sempat melakukan takbiratul ihram yang dihukumi mendapatkan rokaat bersama imam tadi yang yang yang pertama tadi. Nampaklah kalau fikum. Dan banyak dari dari hadis ini cabangnya banyak, kejadian-kejadian namun kita harus memegang hadis ini. Man adroka rokatan syukur dihafal. Hadis Abu Hurairah. Man adroka rokatan minas solati. Fakot adroka sholah. Barang siapa yang mendapatkan satu rokaat daripada sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Ini cabangnya banyak. Demikian. Fa'ina mafhumahu, maka sesungguhnya mafhum hadis ini, anna man adraka aqalla min rok'atin, orang yang mendapatkan ini tidak sempurna atau kurang dari satu rokaat, lam yakun mudrikan sholah. Maka orang tersebut tidak dihukumi telah mendapatkan sholat tadi. Sehingga tadi wanita haid yang dia sempat ada waktu yang longgar Nah, untuk dia mendapatkan sholat, maka dia belum sholat. Sehingga akhirnya barakallahu fikum, wanita tersebut haid. Maka ketika suci wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, melaksanakan sholat. Difahami ini ya? Ini yang dirojihkan, yang dipilih oleh beliau Syekh Muhammad bin Soleh al Utsaimin. Dan permasalahan ini khilaf di antara para ulama. Sebagian menyatakan bahwasanya enam di sana atau terjadi khilaf di antara para ulama. Ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat. Yang pertama tentang tadi, kalau dia sudah mendapatkan waktu, Kira-kira bagaimana wajib sholat atau tidak? Ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama ini pendapatnya Imam Ahmad, Qatadah, Ishaq, Ibn Rahuyah, An-Nakhai dan Sya'bi. Yang ini dikuatkan atau dipilih oleh Syekh Muhammad bin Soleh al yaitu alaihal qada. Wajib atasnya untuk mengko Dalilnya tadi Man adroka rokatan fakot adroka. Man adroka rokatan minas sholat fakot adroka sholat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya anna man am anna apa in amkanaha an tusalliya fi awwali waqtiha fa 'alaihal qada wa illam yumkinha fala qada 'alaiha yang kedua adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Mirip seperti pendapatnya Imam Ahmad itu mutlak al hilkoto Namun pendapatnya Imam Syafi'i di sini adalah yang pas dengan perinciannya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau memungkinkan baginya untuk melakukan satu rakaat, maka dia adalah melakukannya mengkodoknya. Kalau tidak maka tidak mengkodok. Ini pendapatnya Alimah Musyafi. Dalilnya sama. Dalilnya sah? sama. Nah, barakallahu fikum. Adapun pendapat yang ketiga, yang ini merupakan pendapatnya Al-Zahiriyah, pendapat Abu Hanifah dan Al-Auza'i serta barakallahu fikum. Pendapatnya di sebagian menyatakan ini pendapat Imam Malik juga. Yaitu mengatakan la qadha 'alaiha, tidak perlu mengkoto Alasan mereka dikarenakan yang namanya waktu sholat kita boleh memilih. Dan wanita tidaklah terkena kewajiban sholat berjamaah. Ya apa enggak? Nah, itu. Artinya waktu sholat kan panjang. Silahkan memilih Anda. Di awal waktu, di akhir waktu, dan seterusnya. Misalnya, dan diizinkan ketika mereka wah oh, saya misalnya dalam waktu har di hari-hari yang panas termasuk sunnah di hari yang panas adalah ibrod menunggu agak redup Nah, dia ingin mencari waktu yang afdol tadi, tiba-tiba haid. Nah, sehingga apakah sudah ya ta'ayyan 'alaiha wajib harus mengerjakan atau belum? Ketika waktu itu. Nah, belum. Ini salah satu pendapat. Namun yang jelas khilaf diantara para ulama. Pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin lebih dekat. Karena hadis yang menunjukkan man adroka raqatan fakot adroka as shalat Nah, walaupun tadi secara alasan bisa kita terima. Nah, namun pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin inilah madhabnya ahlul hadis itu lebih dekat. Nah, Nah demikianlah seorang ketika belajar permasalahan fikih tidak akan lepas dari yang namanya khilaf. Jangan terus mengambil yang cocok. Yang enak yang mana? Pendapat terakhir ya. Kalau pertimbangannya cocok, ringan, lah sudahlah nggak rekasa ini, itu namanya pengikut hawa nafsu ya. Ini dalam permasalahan, semua permasalahan yang ada. Saya pilih ini aja lah, ini yang cocok bagi saya, pas lah. Sedengan bagi saya. Itu namanya pengikut hawa hawa nafsu. Seorang yang ingin mencari al-haq, cari mana yang lebih dekat dengan al-haq. Namun dalam permasalahan fikih ya, kadangkala di sana memang ada permasalahan yang butuh toleransi. Karena memang hadisnya muhtamal. Hadisnya muh, muhtamal. Nah, namun pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini yang lebih dekat insyaallah taala. Nah, yaitu kalau dan itu merupakan pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bukan karena kita madhabnya Syafi'i, Hambali ataupun yang lainnya, namun karena yang lebih de dekat. Barakallahu fikum. Saya itu sekilas saja. Dan perinciannya yang kepengin melihat lebih jauh, lihatlah Al-Ausab Ibnu Mundir jilid kedua halaman 246 dan 247. Kemudian Al-Muhalla Ibn Hazm halaman 258 atau nomor masalah 258 dan Fatawa Ibn Taimiyah halaman jilid ke-23 halaman 335. Dan Syekhul Islam lebih condong pada pendapat yang ketiga. Ya. Loh, Syekhul Islam Ibn Taimiyah pendapat ketiga, Syekhul Taimiyah pendapat kedua. Aduh saya Syekhul Islam aja lah. Jenengan itu nopo Ya karena cocok. Nah, ini ya ya sama artinya kita kiaskan dalam berbagai masalah yang ada, ya. Jangan berpendapat karena condong kepada fulan dan alan namun lihatlah istinad dasar dalil mereka. Nah, itu yang lebih benar demikian. Barakallahu fikum. <clears throat> Maka ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini selesai dari satu permasalahan. Sekarang muncul pertanyaan. Kenapa Syekh rahimahullah di sini ketika mencontohkan orang yang mendapatkan akhir waktu dicontohkan sholat fajar. Contohkan sholat fajar. Muncul pertanyaan. Kalau sholat duhur dia eh, kalau sholat asar atau sholat isya, dia mengalami suci. Apakah ketika itu wajib melakukan sholat zuhur dan asar kodoknya? Atau demikian pula ketika sholat zuhur orang tersebut mengalami haid. Apakah wajib juga mengkodonya zuhur dengan asar? Nah, kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, ditulis dulu. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-87. 6 ke-78 bukan 87. Balik lihat tulisannya. Ke-78. Allah taala berfirman Aqimish sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Maka tegakkanlah solat lidulu syamsi ketika matahari tergelincir. Ila ghosakil lail sampai dengan gelapnya malam. Wa Qur'an al-fajr dan Qur'an yang dibaca di waktu fajar. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda adalah sesungguhnya bacaan Qur'an di waktu fajar ini adalah dipersaksikan oleh malaikat. Di dalam ayat ini Allah membagi waktu sholat menjadi tiga bagian. Kata Syekh Sa'di rahimahullah tulu ke syamsi. Yaitu waktu tergelincir matahari ilal ya ini kata beliau mailaniha ilal ufukil gharbi ba'da zawal. Mulai tergelincir ke arah barat setelah zawal. Maka fayadkhulu fi dzalika sholat dhuhri wa sholatil asri. Masuk pada waktu ini sholat duhur dan sholat asar. Ila ghasakil lail pada gelapnya malam pada fi dzalika sholatul maghrib wa sholatul isya. Masuk padanya sholat maghrib dan sholat isya. Kan dua ini. Nah, maka wa Qur'anul Fajar dan ini Qur'anul Fajar disendirikan sholat fa fajar. Oleh karena itu seorang boleh menjamak antara zuhur dengan asar karena dalam satu kungkungan waktu. Menjamak antara maghrib dengan isya dalam satu kungkungan waktu. Nah, tidak boleh maghrib dijamak dengan asar. Ataupun juga zuhur dijamak dengan subuh. Tidak boleh. Tidak boleh pula Isya dijamak dengan subuh karena masing-masing waktunya sendiri-sendiri. Nah sekarang apakah juga demikian? kalau seandainya si haid tadi mengalami suci di awal waktu, eh, mengalami haid di awal waktu zuhur. Di waktu sholat yang pertama, zuhur apakah wajib untuk mengkodoknya zuhur dan asar? Atau ketika dia sucinya di waktu isya, apakah wajib? Sholat yang kedua, wajib melakukan dua sholat. Kalau di waktu asar berarti zuhur dan asar, kalau waktu isya berarti Maghrib dan Isya. Lah inilah permasalahan. Maka inilah yang akan disampaikan Syekh rahimahullah. Maka kata beliau, "Wa idza adrakat rakatan min waqti solatil asri, fahal tajibu 'alaiha sholatu dhuhri ma'al asri?" Dhuhril ma'al asri maka apabila wanita tersebut mendapatkan satu rokaat waktu untuk melakukan solat asar. Apakah wajib atasnya untuk melakukan solat zuhur dan asar? aw adrakat rakatan min waqti sholatil isyal akhirah fal tajibu 'alaiha solatul maghrib mal isya dan apakah kalau dia mendapatkan satu rakaat dari sebagian waktu solat isya yang malam, yang akhir, yaitu sampai dengan malamnya. Demikian, apakah wajib atasnya untuk melakukan solat maghrib dan isya juga? Paham ini ya? Tergambar sekarang. Maka kata beliau, fi hadza khilafun bainal ulama. Dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama. Waswab dan yang benar. Annahu la yajibu alaiha. Bahwasanya tidak wajib atasnya illa adrokat waktahu. Kecuali yang didapatkan oleh wanita tadi waktu sholat tersebut. Paham ini ya? Waktu sholat tersebut. Berarti kalau sucinya di waktu asar, Berarti mengkodoknya hanya yang tadi belum sempat kita ya. Katakan belum sempat melakukannya karena mandi dan seterusnya. Berarti yang dikodok hanya sholat asar. Kalau waktu isya berarti sholat yang dikodok adalah waktu isya. Nah, atau dia melakukan adaan ataupun kodokan hanya waktu isya saja. Tidak harus melakukan sholat maghrib. Nah, ini demikian. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahia salatul asri wal isya al akhirah faqat, yaitu hanya melakukan wajib melakukan salat asar dan salat isya yang saja, itu yang akhir saja. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Alimahul Bukhari dan Muslim, "Man adraka min minal asri qabla an taghruba syamsu fakat adrakal asr." Barang siapa yang mendapatkan satu rokaat dari sebagian waktu asar sebelum terbenam matahari. Maka sungguh dia telah mendapatkan kewajiban sholat asar. Telah mendapatkan sholat ah? asar. Tidak, tidak, tidak dikatakan fakot adrokal asro wa duhro. Nah, hanya dikatakan sholat asar saja. Lam yakulin nabi, hadis ini dikeluarkan oleh alimamul Bukhari dalam kitab Umawakiti Sholah Nomor hadis 579 dan Muslim mengitapkan mengeluarkan dalam Kitabul Masajid nomor hadis 608. <clears throat> dalam hadis ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menyatakan fakot adrokat zuhro wal asro. Tidak mendapatkan zuhur dan asar. Walaupun ayat membagi waktu tadi tiga, namun di sini Nabi tidak mengatakan berarti dia telah mendapatkan zuhur dan asar. Walam yadkur wujubat zuhri alaihi. Demikian pula tidak mendapatkan kewajiban, tidak menyatakan, menyebutkan wajibnya sholat tuhur atasnya. Sehingga wal aslu baro'atu zimmah. Ini merupakan kaidah Al aslu baro'atu zimmah. Asal segala sesuatu adalah baro'atu zimmah. Kita terlepas dari tanggung jawab. Tidak ada kewajiban atas kita. Hadza mazhabu Abi Hanifah wa Malik wa hakahu anhuma fi syarhil muhadzab. Nah, maka ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah, nah, dan juga barakallahu fikum pendapatnya Imam Malik dan dihikayatkan dari keduanya dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab Imam Nawawi pada jilid yang ketiga halaman 76. Ini penjelasan beliau. Jelas ya? Ada khilaf? Ya ada khilaf. <laughs> Semuanya ada ada khilaf. Bagaimana khilafnya? Nah, bagaimana khilafnya? Ya, maka di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kalau tadi mazhabnya Imam Malik dan mazhabnya Abu Hanifah itulah yang rojih hanya wajib sholat asar saja. Di sana Al-Imam Syafi'i, Imam Zuhri, dan juga Tawus, Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahuyah, serta jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka berpendapat annaha sholli zuhra wal asra. Wajib atasnya untuk sholat zuhur dan asar. Wal maghriba wal isya dan juga sholat maghrib dan isya. Dalilnya apa? Dalilnya pemahaman kandungan ayat tadi. Surat Al-Isra ayat 78. Karena ada dua waktu. Nah, ini demikian. Yang boleh dijamak. Karena mereka dalam satu kungkungan waktu. Kata mereka demikian. Maka barakallahu fikum. Maka kira-kira bagaimana? Ini dalilnya ayat, ini dalilnya sunnah. Maka barakallahu fikum as-sunnatu tufassirul Quran. Ya. Sunnah itu menafsirkan Al-Qur'an. Hadis yang sahih ini menjelaskan dan mengkhususkan apa yang umum dalam Al-Qur'an. Nah, sementara di dalam sunnah Rasulullah mengatakan man adroka rokatan minal asri fakot adrokal asr. Ya qabla an taghiba syamsu faqad adrokal asra. Barang siapa yang mendapatkan sebagian waktu dari sholat asar cukup untuk melakukan satu rokaat sebelum terbenam matahari, maka dia telah mendapatkan sholat asar. Sementara itu kan ada dua waktu. Tidak beliau mengatakan mendapatkan duhur dan asar. Berarti menunjukkan yang wajib hanyalah yang disebutkan saja. Nah, yang disebutkan sah saja. Dan yang kedua, alasan yang kedua kenapa yang wajib jadi yang yang kuat pendapatnya Syekh Muhammad bin Kita mau menerangkan tentang yang ini. Kenapa mereka pendapatnya lemah? Karena asalnya adalah baro atau dhimma. Ketika dia sucinya di waktu asar, ketika datang kewajiban sholat duhur, dia dalam keadaan suci atau dalam keadaan haid. Kalau maksa untuk sholat, haram apa tidak? Haram. Sehingga belumlah wajib atasnya sholat zuhur. Inilah yang dimaksud baro atau timah. Nah, oleh karena itu kalau waktu asar tadi cukup satu rokaat bagi dia. Berarti kena kewajiban belum? Kena kewajiban. Berarti yang wajib atasnya sholat ah, asar. Sehingga baro atau timah berlaku di sini. Nah ini pendapat yang. Nah kalau ini saya cocok ya. Nah, bukan masalah cocok-cocokan. Nah, para kalafi. Sekali lagi saya ingatkan kepada semuanya jangan sekali-kali mengambil agama dengan cocok-cocokan. Nah, kalau yang pertama <laughs> Barakallahu Nah, jangan seperti itu. Jangan sekali-kali, terutama umahat ini, terutama umah umahat. Jangan mengambil kalau ini saya cocok, kalau ini saya enggak cocok, enggak. Lihatlah dalil. Lihatlah dalil. Nah, karena itulah al-haq, bukan melihat cocok dan enggak cocok. Nah, namun lihatlah dalil. Barakallahu Pendapat ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin dan inilah yang rajih. Inilah yang yang rajih. Nah, demikian pula pendapat ini merupakan pendapat yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Sekarang sepakat. Nah, dan Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Ini beliau berpendapat dengan barakallahu fikum yang tadi. Ini tidak apa namanya Syul Islam dan Syekh Mukbil ini menyatakan wajib untuk sholat zuhur dan sholat asar. Namun wallahu a'lamu bishawab, kalau kita melihat dari sisi dalil, maka dengan pemahaman bahwasanya Rasulullah hanya menyebutkan tadi, maka itu lebih dekat. Wallahu taala a'lamu bishawab. Ini tentang permasalahan tadi. Kemudian Cukup nggak waktunya? Tuh jam berapa? 10 menit. Kurang 10 menit. Nggih, khairan insyaallah. <clears throat> Maka kita lanjutkan. Jadi paham insyaallah ya? Terbayang. Sekarang wa amma dzikru wa takbir wa tasbihu wa tahmid ini diterangkan oleh beliau. Adapun perkara zikir, takbir, tahmid dan tasbih Watasmiyah alal akli wa ghairihi. Kalau tadi diharamkan sholat. Nah, namun untuk berzikir, bertakbir, bertasbih, tahmid dan juga mengucapkan bismillah ketika mau makan dan yang lainnya. Wa qiraatul hadisi wal fikhi wad du'ai wa ta'mini alaihi dan adapun membaca hadis, membaca kitab-kitab fikih, membaca doa dan mengaminkan tatkala dia mendengarkan waladzalin atau orang yang berdoa wastima'ul Qur'an atau mendengarkan bacaan Al-Qur'an fala yuhramu 'alaiha syai'un min dalik. Tidaklah diharamkan atas wanita yang haid. Yang haram hanyalah salat. Naam, diharamkan demikian. Faqad sabata fi sahihaini wa ghairihima telah tetap dalam Sahih Hain, Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim dan yang selain keduanya Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yattaqiu fi hijri Aisyah. Beliau bersandar di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Di pangkuan antara pusar perut ini dengan paha, bersandar di situ. Wahya haidun. Dalam keadaan Aisyah sedang haid. Fayaqra'ul Qur'an. Maka Aisyah maka Rasulullah membaca Al-Qur'an. Padahal dekat tempat haid ya, dekat tempat haid di pangkuan antara perut bawah pusar dengan pahanya sudah pangkuan di situ. Maka di sini Rasulullah membaca Al-Qur'an. Berarti menunjukkan bahwasanya wanita haid boleh dan halal bagi mereka mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ini Pertanyaan, bagaimana kalau membaca akan datang permasalahannya nanti? Di belakang nanti akan di atau di depan akan dibahas oleh beliau. Ya, kita sabar dulu. Nanti akan datang biar lebih tahu penjelasannya. Nam, namun boleh bagi dia mendengarkan bacaan Al-Qur'an tidak diragukan lagi. Nam dalam hadis ini Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam Kitabul Haid nomor 297 dan Imam Muslim demikian pula dalam Kitabul Haid nomor hadis 301. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada dalam bersandar di pangkuannya Aisyah dalam keadaan beliau sedang haid, maka Nabi membaca Al-Qur'an. maka dalam hadis ini menunjukkan bagaimananya keharmonisan keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan husnu usratihi iyaha bagusnya pergaulan Nabi dalam membangun rumah tangga bersama Aisyah radhiyallahu anha. Naam, menunjukkan keakraban, kedekatan. Naam, dan menunjukkan di sini bahwasannya al-mu'min adalah ghairu najis. Mu'min bukanlah najis. Sebab kalau najis, niscaya Nabi tidak akan membaca pangkuan seorang yang wanita yang sedang haid Nah, di pangkuannya artinya demikian. Yang najis apa? Darah haidnya. Yang najis darah haidnya. Adapun yang lainnya gini, khilafan lil Yahud menyelisih orang-orang Yahudi. Di mana kalau istri-istri mereka atau wanita-wanita mereka mengalami haid, maka dijauhkan, dibuang. Berarti kalau begitu bersyukurlah antunna wahai muslimat, Islam mengangkat derajat Anda semuanya. Jadi jangan sekali-kali terperdaya dengan mengatakan Islam merebut hak asasi kaum wanita. Dengan disuruh bercadar, dengan disuruh tinggal di rumah, ini semuanya syubuhat yang dilontarkan oleh mereka ashabul gharb, orang-orang barat. Yang ingin merusak kaum muslimat dengan syubhat-syubhat yang ada. Nah, barakallahu fikum. Justru Islam mengangkat derajat kaum kaum wanita. Barakallahu fikum. Nah ini di sini diambil faedah yang demikian dan masih banyak faedah yang lainnya. Wa fi sahihaini dan di dalam sahih Bukhari dan Muslim Ayo juga. An Ummi Atiyah dari Ummu Atiyah radhiyallahu anha annaha sami'at bahwasanya beliau mendengar an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nam yukhrijul awatiqa wazawatil hudur wazawatul huduri wal huyyad yakni ila salatil aidaini hendaknya mereka mengeluarkan awatik wanita-wanita yang sudah menopause wazawatul hudur ataupun juga hudur di sini wanita gadis-gadis pingitan wal huyyad dan wanita-wanita haid disuruh keluar kemana yakni ila salatil aidaini untuk menuju salat aid di musola, di lapangan. Nah, suruh keluar mereka. Liyashhadna al khaira supaya menyaksikan juga kebaikan di hari itu. Wa da'watal mu'minin dan doanya kaum mukminin. Namun fayak tazil al huyatul musola, Diperintahkan kaum wanita yang sedang haid untuk menyingkir dari tempat solat. Nanti akan datang pembahasan terkait dengan hadis ini tentang bolehkah seorang wanita yang haid tinggal di masjid, menetap di masjid, akan datang pembahasan. Nam, atau masuk masjid. Ini akan datang pembahasan. Nam. Namun di sini yang jadi syahid barakallahu fikum adalah liyashhadnal khaira wa da'watal mu'minin supaya mereka mempersaksikan al khaira. Al khaira di sini sebagian menyatakan at-takbir wa tahmid wa tahlil ketika hari Aidah ini. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillah walillahil hamd. Nah, demikian. Jadi mereka ikut bertakbiran boleh? Boleh. Walaupun haid, walaupun haid. Yang dilarang adalah sholat. Nah. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan mereka untuk keluar menuju sholat haid. Liashadnal khaira. Mereka menyaksikan kebaikan juga. Ikut bertakbir dan seterusnya. Lah ini para kalafikum. Menunjukkan mereka tidak diharamkan untuk mengucapkan kalimat tayyibat. enam. Ini demikian. Amma kiraatul Qur'an lil haid. Adapun membaca Al-Quran. Bagi wanita yang haid. Terjadi khilaf di kalangan para ulama juga. Namun di sini. Asyih rahimahullahu ta'ala beliau mentafsil. Kata beliau qiraatul Qur'anil Karim binafsiha. Fa in kana nadharan bil aini aw ta'ammulan bil qalbi bidunin nutqin bilisan fala ba'sa bidzalika. Adapun membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid kalau bentuknya dia melihat tulisan dengan matanya, tidak memegang. Aw ta'ammulan atau sekedan dia itu sekedar melihat saja, tidak memegang dan tidak membaca keras atau ta'amulan bil qalbi sekedar nah menatap, meresapinya di dalam hati. Nah, tidak mengucapkan. Biduni nutkin bilisan tanpa mengucapkan dengan lisan falaba sabitalika. Tidak mengapa. Nah, demikian ya. Nah, sudah dia lihat. Ini yang pertama. Misal an al mushafu seperti misalnya mushaf diletakkan. atau lembaran yang ada tulisan ayat-ayat Al-Qur'an fayondu fatanduru ilal ayati wa taqra'uha bil kolbi Dia lihat dan baca di dalam hatinya. Demikian. Ini maka qala An-Nawawi syarhil Muhadzab hadza jaizun bila khilaf. Kata lima Munawi ini boleh tidak ada khilaf di dalamnya. Wa amma in kanat qira'atuha nutqan bilisan, adapun kalau dia membacanya dengan lisan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya, fajumhurul ulama maka jumhur ulama ala annahu mamnuun ghairu jaiz mayoritas ulama mengatakan itu dilarang tidak boleh nah ini demikian qala al-bukhari wa ibnu jarir at-tabari wa ibnu al-mundir berkata al imam al-bukhari ibnu jarir dan ibnu al-mundir huwa jaizun itu boleh ya wah hilaf lagi terus mana yang selamat maka di sana wallahu taala a'lamu bissawab. Yang benar adalah di sini nanti akan ada namun tidak mencukupi waktunya barakallahu fikum. Maka di sini tidak boleh hukum asalnya. Namun dibolehkan apabila memang karena kebutuhan yang sangat. Misalnya wanita tersebut memiliki hafalan, khawatir hafalannya hilang. Atau dia seorang yang mau mengajari bacaan Al-Quran terhadap yang belum bisa. Apakah kepada para tolib, tolibah, atau kepada anaknya sendiri. Di rumah, mau bobo, ayo ngapalkan Quran dulu. Nah, mentalkin. Nah, maka yang seperti ini boleh. Namun tidak boleh memegang mushaf dari hafalannya. Nah, namun kalau tidak keadaan semikian tidak boleh. Ini menjamak apa yang diterangkan oleh para ulama dan itulah yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalal utsaimin dalam akhir perkara ini dan juga diterangkan oleh yang lainnya demikian. Wallahu taala alamu bisawab. Ini yang bisa kita ambil di siang hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan pertemuan yang akan datang kita menyelesaikan membaca tentang permasalahan membaca Al-Qur'an bagi wanita haid. Dilanjutkan pada hukum siam dan yang lainnya. Ini yang bisa kita ambil di siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri diri kita dari segala bentuk yang dibenci dan dimurkai Allah dan semoga Allah menjadikan kita orang yang istiqomah di atas dinnya.